kepada pembahasan alaman yajib atas siapa wajib berpuasa. Ajma'al ulama'u ala annahu yajibu as-sawmu 'ala al-muslim al-'aqil al-baligh as-sahih al-muqim ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس Para ulama ini bersepakat bahwa puasa itu wajib bagi mereka yang mempunyai sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, muslim. Maka keluar dari kata-kata muslim adalah kafir. Maka orang kafir ya tidak sah berpuasa. Al-aqil yang kedua yaitu berakal. <coughs> Maka orang yang gila yang kehilangan akal ya dia wajib maka tidak wajib dia berpuasa. Yang ketiga yaitu balik. Maka orang yang ya masih anak-anak anaknya tidak ada kewajiban puasa akan tetapi orang tuanya berusaha ya untuk melatih dia untuk berpuasa. Ini ditunjukkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rufi al qalamu an thalathah al majnun hatta yufiq, wa an al naim hatta yastayqil, wa an al sabi hatta yahtarim." Pena diangkat dari tiga orang. Dari orang gila sampai sadar. Dari orang tidur sampai bangun. Dan dari anak kecil, ya sampai ia balik. Kemudian ayuhal ikhwah, sifat yang keempat yaitu sehat. Arti maksudnya yaitu mampu untuk melaksanakan puasa. <clears throat> Adapun orang yang tidak sehat, ya orang yang sakit, maka diperbolehkan ia berbuka puasa. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit atau ia bepergian jauh, ya safar, maka silahkan ia mengganti dengan hari-hari yang lainnya. Kemudian Sifat yang kelima ya akhi yaitu mukim. Ya dia tidak bepergian. Adapun orang yang bepergian jauh maka tidak tidak wajib dia berpuasa dan diperbolehkan berbuka. Namun apabila keduanya berpuasa maka ya puasanya sah. Ya karena apa? Karena kebolehan seseorang untuk berbuka puasa itu adalah mimbabi rukhsah ya, sebatas keringanan saja. Ya, sehingga pada waktu itu apabila misalnya dia apa namanya eh, <clears throat> mengambil rukhsah alias tidak ber, tidak berpuasa maka dia tidak ada kewajiban atau maksudnya dia ya telah melakukan kebaikan namun terjadi ikhtilaf para ulama. Ya bagi mereka yang bersafar atau bepergian itu. Mana yang lebih utama? Apakah dia yang lebih utama adalah berbuka ataukah yang lebih utama adalah ber, apa? berpuasa? Ilam yajid al-marid wal musafir masyaqqatan bis sawmi fas afdal. وإن وجد مشقة في الفطر أفضل فالفطر أفضل Ya jika orang yang sedang bepergian itu Dia tidak mendapatkan kesulitan untuk berpuasa Dia mampu, sehat Maka pada waktu itu berpuasa lebih baik Dan jika ia ternyata sulit Dia mendapatkan kesulitan ketika berpuasa maka pada waktu itu berbuka puasa adalah lebih afdol. Ya, ini ditunjukkan oleh beberapa dalil. Ya, antaranya hadis an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qal kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan faminna as-sa'imu wa minna al-muftir fala yaji fala yajidu as-sa'imu 'ala al-muftir wal muftiru 'ala as-sa'im yarawna anna man wajada quwwatan fasama fa inna dhalika hasan wa yarawna anna man wajada dha'fan fa afṭar fa inna dhalika hasan rahu Muslim wa Tirmidzi Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridainya berkata kami pernah ia berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang berbuka puasa. Maka orang yang berpuasa ia tidak mengingkari orang yang berbuka. Orang yang berbuka pun juga tidak mengingkari orang yang berpuasa. Mereka memandang bahwa orang yang punya kekuatan untuk berpuasa silahkan. Yaitu baik. Mereka juga memandang bahwa orang yang lemah tidak kuat berpuasa, lalu ia berbuka maka itu pun ya silahkan baik. Ini ya perkataan Abu Sa'id Al-Khudri. ya di mana para sahabat tidak saling mencaci, tidak saling menyalahkan. Ya mereka yang puasa silahkan. Ya, kalau memang mereka kuat, kalau mereka tidak kuat silahkan juga berbuka puasa. Wa amma adamu wujubi alal haid. Adapun sifat yang ketujuh ya akhi. Ya. E, sifat yang kelima. Eh, ya, sifat yang keenam, keenam maaf. Yajibu an takuna al-mar'atu tahiratan al haidhi wan nifas. Yaitu untuk wanita dia disyaratkan tidak boleh dalam keadaan haid dan nifas. Ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari. Ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Fadzalika nuqsanu diniha. Ya bukankah ya wanita apabila haid dia tidak sholat dan tidak puasa. Dan itu adalah kekurangan agamanya. Yang ini menunjukkan ya akhal Islam bahwa wanita apabila haid atau nifas maka haram bagi mereka berpuasa. Ini kalau misalnya ternyata <coughs> wanita tersebut ya uh, tetap berpuasa maka tidak sah ya, dan tetap dia wajib kodok ya karena ya akhi ya syarat sah puasa adalah bersih dari haid dan nifas itu khusus untuk ya siti hawa untuk kaum hawa maksudnya dan dia wajib untuk mengkodok sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha berkata kunna nahidhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة Ya kami berhaid di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya maka kami diperintahkan untuk mengkodok puasa dan tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Perhatikan ayuhal ikhwah. Ya. Perkataan Aisyah, kami diperintahkan untuk mengkodok puasa dan tidak diperintahkan mengkodok solat. Perkataan Aisyah ini merupakan dalil bahwa ya kodok itu butuh perintah. Maka apabila tidak ada perintah untuk mengkodok, maka tidak boleh kita kodok. Kalau ada perintah untuk mengkodok, maka wajib kita kodok. Ini ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. <clears throat> Kemudian kita membahas itu tentang masalah bagaimana ya orang yang sudah tua renta yang tidak kuat puasa. Demikian pula orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Waman ajiza 'anis siyami likibarin aw nahwihi aftara wa at'ama an kulli yawmin miskina. Liqaulihi ta'ala وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين Ya orang yang tidak mampu berpuasa karena tua renta atau memang sangat lemah badannya ya, atau orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya ya silahkan ia berbuka puasa dan ia memberikan makan setiap harinya seorang miskin. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين Dan ada orang-orang yang mampu berpuasa namun ia tidak berpuasa, maka hendaklah ia membayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin. Atau ia pernah mendengar Ibnu Abbas membaca ayat ini dan berkata, "Laisat bimansukhoh." Ya, ayat ini tidak mansukh. Huwa syaikhul kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani an yasuma falyut'imani makana uh, kulla yaumin miskina. Ya, ayat itu kata Ibnu Abbas masih berlaku untuk orang tua renta dan wanita yang tua renta yang tidak mampu puasa. Maka hendaklah keduanya memberi makan setiap harinya fakir miskin. Dan ini juga ayuhal ikhwah ia berlaku untuk wanita yang hamil dan menyusui. Wal hubla wal murdi idza lam tutiqa as-sawma aw khafata ala auladihima falahuma al-fitru wa alayhima al-fidyah wa la qada'a <clears throat> ya wanita yang hamil, wanita yang menyusui, ya kalau tidak mampu untuk berpuasa atau takut atas anaknya, maka boleh ia berbuka puasa dan cukup ia membayar fidyah dan tidak ada qadha. Ibnu Abbas berkata ketika menafsirkan firman Allah tadi, "Rakhassa li syaikhil kabir wal ajuz al kabira fi dzalika wa huma yutiqani as-sauma an yuftira in syaa'a wa yut'ima kulla yawmin miskina wa la qadaa'a 'alayhima." ثم نسخ ذلك في هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم والحبل والمرض إلى خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا Ya. ابن عباس berkata, ya diberikan rukhsah untuk orang tua renta yang tidak mampu berpuasa, silahkan ia berbuka. Jika ia mau, ya namun dia memberi makan seorang miskin setiap harinya dan tidak ada qadha untuknya. Kemudian ayat ini kata beliau dimansuh dengan firmannya: nya faman syahida minkum syahra falyasum. Maka ayat yang pertama tadi tetap berlaku untuk orang tua renta ya Apabila mereka tidak mampu berpuasa, demikian pula wanita hamil dan menyusui. Apabila takut terhadap anaknya, cukup mereka memberi makan setiap harinya seorang fakir miskin. Ya, jadi ayat tadi وعلى الذين يطيقونه فدية طعام miskin dan orang-orang yang mampu berpuasa kemudian tidak berpuasa hendaklah dia ia membayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin. Tadinya ya, puasa Ramadan itu diberikan kebebasan bagi setiap ya kaum muslimin. Siapa yang mau puasa silahkan, siapa yang nggak mau puasa silahkan tapi dia wajib bayar fitiah. baik yang mampu maupun yang tidak mampu, baik orang tua maupun yang masih pemuda. Namun ayat ini dimansuh ini dengan firman Allah, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Ini barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan, maka hendaklah ia berpuasa. Akan tetapi kata Ibnu Abbas bahwa ayat yang tadi ya sebetulnya tidak dimansuh namun dikhususkan saja. Artinya, ya buat mereka yang mampu untuk berpuasa dia wajib berpuasa dan tidak boleh dia ganti dengan ya fidyah. Akan tetapi bagi mereka yang tidak mampu berpuasa, ya seperti orang tua renta misalnya atau orang yang sakit ya, yang tidak diharapkan kesembuhannya, atau misalnya wanita yang hamil dan menyusui yang takut terhadap anaknya, maka pada waktu itu Ibnu Abbas berpendapat, ya, dia cukup membayar fidyah saja dan tidak perlu diqadha. Makanya dalam riwayat <clears throat> At-Tabari Ibnu Abbas berkata, "Idza khafatil hamil ala nafsiha wal murdi ala waladiha fi Ramadan qala yuftiran wa yut'imani makana kulli yawmin miskina wa la yaqdiyan sawma." Kata Ibnu Abbas, apabila wanita hamil ia khawatir terhadap dirinya dan wanita yang menyusui khawatir terhadap anaknya di bulan Ramadan, silahkan ia berbuka puasa dan memberikan makan ia untuk setiap hari yang ia tidak berpuasa dengan memberi makan kepada seorang fakir miskin dan tidak perlu untuk mengkodoknya. Dan dari Nafi ia berkata, Kanat bintun libni Umar tahta rajulin min Quraisy وكانت حاملا فأصابها عطش في رمضان فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا adalah anak wanita Ibnu Umar yang menikah dengan seorang lelaki dari Quraisy. Ia hamil. Lalu di siang hari bulan Ramadan ia tertimpa kehausan. Maka Ibnu Umar menyuruhnya untuk berbuka puasa dan membayar ya fidyah memberi makan setiap harinya seorang miskin. Ikhwatal Islam, lalu bagaimana membayar fidyahnya? Disebutkan dari Anas bin Malik annahu yad'ufa 'anis saum 'aman fasana'a jafnata tharidin wada'a thalathina miskinan faashba'ahum. Ya bahwa Anas pernah merasa lemah ya untuk berpuasa. Maka beliau membuat sebuah e, makanan tarid ya, satu bejana besar dan memanggil 30 orang fakir miskin ya dan mengenyangkan mereka. Itu menunjukkan ya akhi, ya boleh kita mengundang 30 orang fakir miskin untuk makan di, di rumah kita sampai kenyang. Yaitu sudah mencukupi. Wallahu a'lam. Sekarang kita masuk ya akhi kepada rukun puasa. Ketahuilah ayyuhal ikhwah bahwa rukun berpuasa adalah yang per, ada dua. Yang pertama yaitu an-niyah. Niat. Ini berdasarkan firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Ya tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini hunafa ya dengan lurus. Juga ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal itu ya dengan niat sah dengan niat. Artinya kalau misalnya dia tidak disertai dengan niat maka tidak sah. Ya, maka puasa termasuk amal yang ter, yang keumuman amal dalam hadis hadis ini. Ketika Rasulullah mengatakan innamal a'malu, apa yang dimaksud dengan amal di sini? Ibnu Hajar ya dalam Fathul Bari berkata yang dimaksud dengan amal dalam hadis ini adalah yaitu amalan anggota badan dan lisan. Ya tidak termasuk di dalamnya amalan hati karena niat adalah perbuatan hati. Ya. Maka Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu" artinya sahihatun bin niat Ya ima amal itu sah dengan niat. Itu menunjukkan bahwa niat adalah syarat sah amal. Ya wa innama likulli dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. <clears throat> Kapan seseorang berniat di ya akhir La budda an takuna qabla al-fajr min kulli lailah ya niat itu harus ada dan dia harus berniat sebelum fajar di setiap malamnya. Ini berdasarkan hadis Hafsah ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Ini barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Ini menunjukkan bahwa niat puasa itu <clears throat> hendaknya ya ada di waktu malam. Adapun yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin ya dengan berniat rame-rame setelah sholat e, eh, tarawih ya, dilafadkan dan dipimpin oleh seorang imam dengan mengatakan nawaitu sauma godin dan akhirnya maka ini tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah tidak pula dari sahabat tidak pula para tabi'in tidak pula para tabi'ut tabi'in Sedangkan masalah ibadah itu harus kita nunggu dalil, tidak boleh menurut yang men ya, kita yang menurut kita itu baik. Tidak boleh pula menurut ya e, pemimpin atau imam kita baik. Karena masalah ibadah itu berhubungan dengan hak Allah dan Allah yang ingin diibadahi dan Allah ingin diibadahi dengan apa yang Allah ridai dan cintai dan yang Allah ridai dan cintai adalah yang Allah sampaikan kepada rasulnya. Maka siapa yang membuat suatu ibadah, kata Rasulullah, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Ya barang siapa yang beramal dengan suatu amal yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka amal tersebut tertolak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kalaulah itu baik tentu para sahabat sudah mendahului kalau baik itu baik tentu sudah didahului oleh para tabi'in, demikian pula para tabi'ut tabi'in dan imam yang empat. Ya, apalagi <clears throat> ya dengan berniat rame-rame setelah sholat taraweh itu ya baru muncul di zaman ini dan tampaknya itu juga khusus di Indonesia ini saja ya bid'ah wiyah. Ikhwatal Islam A'azani Allah wa iyyakum. Kemudian untuk niat puasa bahwa untuk niat puasa yang wajib itu wajib dari malam. Adapun kalau untuk puasa sunnah maka yang sahih diperbolehkan memulainya dari pagi bila ia tidak mendapatkan makanan di hari itu. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala hal indakum shay'?" Faqulna la. Qala fa inni idzan sha'im. أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا hais. فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah masuk kepadaku suatu hari dan berkata, "Ya apakah ada makanan?" Kami berkata, "Tidak ada wahai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kalau begitu hari ini aku puasa." Kemudian beliau mendatangi ya di hari lain, kami berkata, "Wahai Rasulullah, ini kebetulan ada makanan hais yang, ada, yang dihadiahkan orang." Kata Rasulullah, "Coba lihat." Maka Rasulullah mengatakan, aku sebetulnya sudah berniat puasa pagi ini, tapi kemudian beliau pun batal dan makan. Ya ini menunjukkan ya akhi subhanallah akan zuhudnya hidup Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah nanya kalau ada makanan, ada nggak makanan pagi ini? Mungkin kalau sebagian orang nggak ada makanan ya ngambek-ngambek. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanya ada tidak makanan hari ini? Kalau tidak ada, Rasulullah berpuasa. Ya. Dan suatu hari Rasulullah diberitahukan, "Hai Rasulullah, ini ada hadiah, ya ada orang ngasih hadiah hais." Kata Rasulullah, "Coba lihat, ya sebetulnya aku pagi ini sudah niat berpuasa." Maka Rasulullah membatalkan. Ini menunjukkan ya akhi boleh membatalkan puasa sunnah. Ya dengan tanpa uzur. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian apakah wajib berniat di setiap malamnya? Ya, ikhtilaf para ulama tentang masalah ini. Namun yang sahih wallahu alam yang rajih bahwa hendaknya seseorang berniat di setiap malam. Ya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam as siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka tidak sah ya puasanya. Dan fajar itu adanya pasti setiap hari. Maka dari itu, ya hendaknya seorang hamba berniat di setiap malam ya dari bulan Ramadan untuk dia berpuasa keesokan harinya. Wallahu a'lam. <clears throat> Kemudian rukun yang kedua ya akhi al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Ya, yaitu menahan diri dari segala macam yang membatalkan puasa. Ya, semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187. "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." ثم أتموا الصيام إلى الليل sekarang pergaulilah mereka dan carilah apa yang Allah tuliskan untuk kamu berupa anak. Makanlah dan minumlah sampai menjelas bagi kalian benang putih dari benang hitam artinya ya fajar sodik dari fajar ya kadzib <clears throat> ya, siang apa namanya fajar dengan bukan kemudian sempurnakan pola puasa sampai malam maksudnya yaitu sampai terbenam matahari. Maka akhi ya, seseorang berpuasa dimulai dari terbit fajar. Yang kemudian ya dia terus berpuasa sampai terbenam matahari, bukan sampai beduk. Ya kalau matahari sudah terbenam, alhamdulillah kita lihat ternyata ya di masjid kok belum beduk eh belum belum adzan juga. Ya nggak usah nungguin adzan, barangkali ya muadzinnya lagi makan enak-enak. Ya dia capek ngedengerin adzan. Ya. Kalau dia melihat matahari sudah terbenam, sudah bismillah, makan saja, ya berbuka puasa. Ya tidak perlu kita menunggu ya apa menunggu waktu adzan atau waktu ya waktu adzan dari masjid karena bisa jadi jam yang ada di masjid ngaco misalnya. Nah ini ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Apa saja yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa itu enam perkara. Ya, yang pertama dan yang kedua makan dan minum secara sengaja. Adapun kalau dia makan dan minum karena lupa, maka tidak tidak batal puasanya tidak pula ia ya wajib kodok, tidak pula bayar kafarot. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa saim faakala au shariba, falyutimma saumahu, fa innama at'amahu Allah wa saqah." Ya barang siapa kata Rasulullah yang lupa dalam keadaan dia berpuasa Lalu ternyata dia makan atau lu, minum, lupa. Hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena Allah sedang memberikan makan dan minum kepadanya. Ya. Pernah di zaman Abu Hurairah ada orang ya ngelapor kepada Abu Hurairah. Hai Abu Hurairah, ya hari ini kebetulan saya puasa. Cuman tadi saya pergi ke rumah teman dikasih makan, lupa saya makan sampai kenyang, ya makan saya. Setelah selesai makan baru ingat ya Allah saya sudah saya sedang puasa. Akhirnya saya pergi lagi ke teman yang lain. Ya. Kata Abu Hurairah, ya kamu teruskan aja puasanya, ya nggak batal. Kata dia, terus saya pergi lagi, Hai Abu Hurairah, ke teman yang lain, ke rumah teman yang lain. Lupa lagi Abu Hurairah. Makan lagi saya. Ya, setelah selesai makan baru ingat. Kata Abu Hurairah, ya teruskanlah puasa kamu. Terus Abu Hurairah, saya pergi lagi ke rumah teman saya. Ternyata lupa lagi Abu Hurairah. Makan lagi saya. Ya setelah kenyang baru ingat saya puasa. Kata Abu Hurairah, ah kamu sih orang nggak pernah puasa. Ya nggak biasa puasa, jadi lupa melulu. Masya Allah. Ya, tapi Abu Hurairah mengatakan tetap ya, sempurnakan puasanya. Ikhwatul Islam, pembatal yang ketiga yaitu muntah dengan sengaja. Kalau dia muntah dengan sengaja maka batal puasanya berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda man dzara'ahu qai falaysa alaihi qada wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi Siapa yang terdorong oleh muntah ya maka tidak ada qada untuknya artinya tidak batal dan siapa yang muntah sengaja maka hendaklah dia mengkodoknya. Yang keempat dan kelima yaitu wanita haid dan nifas. Maka dia wajib mengkodok. Dan yang keenam yaitu orang yang berjima di siang hari. Maka dia wajib membayar kafarat. Ya. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah. Ia berkata, "Bainama nahnu julusun dan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya, ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza'ahu rajulun tiba-tiba datang orang dan berkata, Ya Rasulullah halaktu, wahai Rasulullah, aku sudah celaka. Kata Rasulullah malak, kenapa kamu? Kalau waqa'tu alam mer'ati wa ana saim. Saya ya berjima dengan istriku sementara saya sedang puasa Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hatajidu raqaban raqabatan tu'tiquha?" Apakah kamu bisa mem memerdekakan seorang budak? Orang itu berkata, tidak mampu, eh Rasulullah. Tidak punya duit. Kata Rasulullah, Fahal tastafi'u antasuma syahraini mutatabi'ain? Kamu mampu nggak puasa dua bulan berturut-turut? Maka orang ini berkata, tidak, eh Rasulullah, saya sudah tua. nggak kuat. Kalau fahal tajidu it'am sittina miskina? Kata Rasulullah, atau kamu bisa memberi makan 60 orang mas fakir miskin? <clears throat> ya. Maka ia berkatalah, tidak mampu, hai Rasulullah. Dari mana? Saya ini orang miskin. Masya Allah. Ya disuruh memerdekakan seorang budak, nggak mampu. Disuruh ia berpuasa Ramadan dua bulan berturut-turut juga nggak mampu. Ya disuruh membayar atau memberi makan 60 fakir miskin juga enggak mampu. Famakathan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diam. Fabaina nahnu ala dzalik ketika kami sedang ya keadaannya demikian utian Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fiha tamrun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kurma sekerak ya satu keranjang besar Lalu Rasul bersabda, Aina sa'il, tadi mana orang yang bertanya tadi? Faqala ana, lalu aku berkata orang yang bertanya ini, ya saya wahai Rasulullah. Ya qal, Rasul bersabda, khudh hadha fatasaddaq bih. Ya, ambil keranjang kurma besar ini, ya sodakohkanlah, ya, buat kamu. Maka orang itu berkata, Ya Rasulullah, ala afqar minni, Hai hey Rasulullah, adakah orang yang lebih fakir dari saya? Masya Allah. Fawallahi ma baina labataiha yuridul harratain ahla baiti afqar min ahli baiti. Wahai Rasulullah, di kota Madinah ini tidak ada yang lebih fakir dari saya, hai hey Rasulullah. Ia mendengar itu Nabi SAW pun tertawa, ia sampai terlihat taringnya. Kemudian bersabda, At'im at'imhu ahlak. Kalau gitu kasih makan istrimu sana. Masya Allah. Ya orang ini subhanallah ya tidak mampu bayar kafarat. Ternyata setelah dihadiahkan ya sekeranjang kurma, ternyata ya apa yang dikata dia, saya ini paling miskin di Madinah ya Rasulullah. Masya Allah. Ikhwat al Islam, ini adalah enam perkara yang menyebabkan batal puasa. Dan kaidah yang harus kita fahami, tidak boleh kita katakan sesuatu membatalkan puasa kecuali dengan dalil. Ya terkadang di kampung-kampung katanya kalau ada orang kentut di air, ya batal puasanya. Mana dalilnya tidak ada. Ya terkadang di kampung ya ada orang katanya tangannya dimasukin ke hidung ngorong, katanya makruh. Mana dalilnya? ya maka tidak boleh kita katakan sesuatu itu membatalkan kecuali dengan dalil dan insyaallah ayuhal ikhwah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang adab-adab puasa wallahu alam Nah demikian khotar Islam sesi materi dari hmm. pembahasan kitab Al-Wajiz Fikih Sunnah wal al Ajiz masih membahas seputar hukum puasa yang disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrul Salam Hafirullah Ta'ala. Seperti biasa kami angkat untuk selanjutnya sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya setelah kami jeda terlebih dahulu dengan yang satu ini. Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما Ikhwatal Islam kami buka untuk selanjutnya sesi tanya jawab pada kesempatan pagi hari ini di 0218236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan dengan siapa dari mana Pak? Uh, Abu Usama Cibubur. Silakan. Akhi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi eh, wabarakatuh. <coughs> kaum uh, berkaitan dengan kaum Ustaz. Kalau seorang melakukan masturbasi gitu Ustaz, onani Eh, di saat berpuasa ini dihukumi batal atau uh, tidak sah puasanya atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi ikhtilaf para ulama mengenai hukum masturbasi alias onani. Sebagian ulama mengatakan bahwa ia sama dengan jima dari sisi bahwa ia telah mengeluarkan mani secara lezat. Sebagian ulama mengatakan ia tidak sama dengan jima <coughs> sehingga tidak membatalkan puasa. Karena jima adalah persetubuhan antara laki-laki dan wanita. Iya. Dan inilah pendapat yang di dikuatkan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah. Ya karena tidak adanya dalil yang menunjukkan eh, bahwa itu membatalkan karena kaidah sudah kita fahami bahwa tidak boleh kita katakan sesuatu itu membatalkan puasa kecuali dengan dalil. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan kepada hal ini, maka beliau Syekh Albani menyatakan bahwa itu tidak membatalkan puasa tapi ia telah berbuat dosa. Ia telah berbuat dosa. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya dari Umu Umar di Bekasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Uh, mau tanya Ustaz, uh, ukuran anak kecil belajar puasa itu umur berapa gitu adakah patokannya karena di sini belajar apa bu berpuasa berpuasa uh, <laughs> karena di sini ada yang empat tahun juga udah kuat puasa terus kalau anak saya sendiri enam tahun baru bisa uh, puasa full sampai uh, maghrib gitu iya. ya itu aja Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam tidak ada batasan untuk anak kecil yang jelas kita berusaha untuk latih dia berpuasa ya sampai-sampai di zaman sahabat itu ya Kata para sahabat, kunna nusawwimu sibyanana. Kami berusaha melatih anak-anak kami berpuasa. Ya kalau misalnya di antara anak kami ada yang nangis karena lapar, dikasihnya mainan, hanya dia sibuk main lagi. Nanti minta makan lagi lapar, dikasih lagi mainan yang lain, sibuk lagi dia main sampai maghrib. Ya. <clears throat> itu tidak ada batasan tentang masalah itu. Cuma kalau misalnya diperkirakan ditakutkan anak itu masih karena sakit masih kecil ditakutkan mudorot kepadanya maka tidak boleh ya karena la dharara wala dhirar tidak boleh kita memberikan mudorot ya tidak boleh pada waktu itu kalau memang di sana ada mudorot nah Taib. selanjutnya kita angkat dari penelpon kembali assalamualaikum Waalaikumsalam nah, silakan dari mana ibu ini Bu Ratna dari tempat silakan ibu uh, saya ini biasa puasa uh, sunat Eh, bagaimana adabnya ya Ustadz kalau berbuka itu karena makan waktu untuk berbuka jadi sholat maghrib saya suka tertunda sampai telat sama juga kalau sahur kadang-kadang sudah azan saya masih mengunyah makanan itu saja jadi iya, adabnya nah. bagaimana itu Ustaz iya, terima kasih Ustaz Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh biasanya Rasulullah berbuka puasa dengan kurma dulu atau air Ya, makanya ibu buka puasa itu kurma aja dulu. Ya, tiga biji misalnya, minum air, udah sholat dulu. Baru setelah sholat makan yang bes makan besar. Ini kita enggak terkadang pas buka puasa ya semua makan dilalap habis ya balas dendam. Ya jelas saja ter ya terlambat sholat maghribnya kalau seperti itu keadaannya. Makanya ibu ya kalau bisa berbuka dengan kurma aja dulu atau dengan air dulu kalau nggak ada kurma atau kolak dulu yang ringan-ringan aja lah. Ya setelah itu sholat maghrib setelah sholat maghrib baru silahkan makan. Adapun kalau subuh kita sedang ada makanan di tangan atau ada minuman di tangan ternyata di, di, dikumandangkan adzan maka telah ada dalil yang menunjukkan bahwa itu rukhsah Ya pernah suatu ketika Umar bin Khattab ya di tangannya ada gelas mau minum, ternyata adzan terdengar. Kata Rasulullah, ya hendaknya kamu selesaikan dulu urusan kamu, minum dulu sana, habiskan. Ya, kalau memang keadaannya seperti itu. Tapi kalau misalnya di depan kita masih piring apa makanan sepiring metung, ya ya lebih baik langsung minum saja selesai, nggak usah diteruskan. Allah Allah. Baik, selanjutnya kita akan bertanya dari pesan singkat yang sudah begitu banyak masuk dari Umu Umair di Karawang dan Umu Ahmad Tamara yang eh, pertanyaannya hampir sama. Ustadz pada tahun kemarin saya punya hutang puasa Ramadan belum sempat membayar karena eh, sakit mah kemudian disusul dengan hamil eh, dan merasa kepayahan bagaimana eh, untuk mengganti puasa tersebut apakah uh, mengkodoknya terus atau ataukah dibolehkan dengan fidyah? Iya, kalau dia <clears throat> iya batal puasanya karena sakit bukan karena hamil atau menyusui, kewajiban dia adalah mengkodoknya. Dan kalau ternyata sudah ya maksudnya tidak dikodok-kodok juga sampai datangnya puasa bulan puasa berikutnya maka dia wajib dua kodok dan fidyah wallahu a'lam selanjutnya dari pesan singkat kembali dari Anissa di Jakarta pesan berkaitan dengan puasa dua bulan sebagai bayar denda Bagaimana dengan halnya wanita yang setiap bulannya juga mendapatkan masa haid? Mohon penjelasan apakah ada keringanan juga untuk uh, bayar denda tersebut? Wanita haid beda dengan orang yang jima ya siang hari karena sengaja. Kalau wanita haid, wanita haid itu cukup dia yaitu apa namanya ya mengkodok saja karena wanita haid itu ya sebagaimana telah kita sebutkan tadi dalam pembahasan bahwa wanita haid diperintahkan untuk mengkodok. Maka kalau misalnya wanita itu haid 6 hari, maka dia kodok 6 hari. Ya sesuai dengan jumlah hari-hari haidnya di bulan Ramadan. Allah Uh, eh, mungkin maksudnya begini saja jadi ada uh, muslimah yang uh, jimat pada saat puasa Ustaz. Kemudian untuk membayar dendanya dengan berpuasa dua bulan berturut-turut Ustaz. Muslimnya apa? Uh, Jima. Nah. Uh-huh. Uh, di, salah satu kafaratnya kan adalah berpuasa dua bulan berturut-turut. Betul. Nah, apabila eh, tiap bulannya kan uh, muslimah mendapatkan uh, haid, Ustaz. Oh, Bagaimanakah uh, dengan kafarat ini? Apakah bisa ada keringanan ataukah bagaimana? Ya tetap dia ganti hmm. Ya, sejumlah hari-hari yang dia tidak bat yang dia batal pada waktu itu. Hmm. Kalau misalnya dua bulan berturut-turut sementara ya jumlah bulan itu misalnya 30 hari. Yeah. Maka kemudian dia <coughs> ya haid dalam enam hari. Maka ya ditam apa setiap bulannya itu ya setelah selesai dua bulan ditambah lagi enam hari enam hari dari dua bulan dia haid itu. Allah a'lam. Sehingga apa sempurna dua bulan berturut-turut. Nah. Taib. Dari uh, Eko di Cikarang, Ustadz bagaimanakah apabila orang tua yang belum terlihat terlalu tua tetapi sudah pikun Ustadz? Bagaimana hukum dengan puasanya? Dan orang juga yang pikun. Nah. Sehingga kehilangan ingatan dan akhirnya dia lupa untuk berpuasa. Dan memang dia tidak diharapkan lagi untuk sembuh seperti itu ya maka yang seperti itu cukup bayar fidyah Allahu a'lam Taib, selanjutnya kami angkat kembali di 02182365 untuk pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu dari mana? Dari Ummu Sulha. Silakan. Uh, bertanya, saya suami saya sakit asma yang menahun gitu saat ya. Dan uh, menggunakan obat semprot gitu ya yang iya. ke mulut. Iya. Uh, otomatis beliau tidak puasa dan bayar fidyah terus. Obat semprot itu apa masuk ke dalam tenggorokannya, Bu? Iya, Ustaz. Dan rasanya katanya pahit gitu. Hmm. Mm -mm. Jadi itu menahun itu, Ustaz. Menahun sampai sekarang gitu. Jadi untuk mengganti. Jadi kalau dia berpuasa selalu kok kumat. Uh, iya, sesak nafasnya kumat. Iya. Eh, bagaimana Ustaz? Eh, terima cukup Ibu. Nah, terima kasih Ibu. Silakan. Kalau memang dalam keadaan seperti itu, ya <clears throat> dan dia sakit dan mampu untuk mengkodoknya di bulan yang lain eh di bulan yang lain maka hendaknya dia mengkodok tapi kalau misalnya penyebab sakitnya itu adalah karena puasa misalnya setiap kali puasa dia langsung kumat ya setiap puasa dia langsung kumat sehingga dia termasuk orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya ya Ya, dan menurut dokter ini juga sulit untuk disembuhkan misalnya, maka pada waktu itu cukup bayar fidyah. Iya. Tapi kalau memang ternyata dia masih ada kemungkinan untuk sembuh dan dengan berobat dan yang lainnya, maka ketika setelah sembuh itu wajib dia mengqadha. Wallahu a'lam. Baik, semoga disembuhkan ya Ibu iya, untuk mudah. selanjutnya. Kami angkat kembali di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dengan siapa dari mana, Pak? Abdul Salsa di Jakarta. Silakan. Eh, mau nanya untuk tata cara bayar fidyahnya itu misalnya jadi satu di akhir bulan terus kita ngasih makan itu bisa nggak nah, Kan tadi dijelaskan Pak iya. ya -hmm. riwayat Anas mm. bahwa beliau pernah nggak puasa sebulan penuh. Iya. Ya, maka beliau, beliau beliau mengundang 30 orang fakir miskin dibuatnya makanan sebejana penuh dan 30 orang fakir miskin ini disuruh makan sampai kenyang di rumahnya. Hmm. Itu di luar bulan Ramadan atau di dalam Ramadan? Di luar bulan Ramadan ya. Nah. Taib. Demikian untuk Akh Abu Salsa dan juga untuk Ummu Hafsah di Tambun. Kemudian dan boleh nah. juga nah, ya. ya. Setiap kali misalnya kita setiap hari ya setiap hari kita tidak berpuasa, kita langsung bayar di hari itu ya fakir miskin satu itu pun juga boleh. Iya. Yang jelas ya dalam masalah ini boleh dua, boleh kita bayar untuk setiap harinya kita tidak berpuasa, iya. saya orang miskin, dan boleh kita kumpulkan 30 hari ya di akhir di akhir bulan misalnya kita kumpulkan 30 hari ya kemudian kita undang 30 orang itu ya kemudian mereka makan sampai kenyang di rumah kita. Allahu Nah. Demikian eh, juga jawaban untuk saudara Rafi di Bekasi Utara dan uh, Um Hafsa di Tambun serta beberapa pertanyaan yang sama juga melalui pesan singkat ya. Kami angkat berikutnya masih di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ya. Muwahid. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uh, gini, uh, saya kan sekarang sudah hamil dan diperkirakan itu pada Agustus tahun ini Ana melahirkan pada awal-awal puasa pertama. Nah, selama uh, menunggu melahirkan itu, jika Ana tidak berpuasa uh, dan setelah melahirkan, Ana kan langsung nifas dan langsung menyusui gitu ya tadi. Iya. Nah, bayar bayar puasanya gimana? Terus uh, kemungkinan Ana melahirkan di tempat mertua, eh di tempat orang tua di Tangerang, sedang Ana uh, tinggal di Karawang. Kalau misalnya uh, harus membayar untuk apa memberi makan uh, fakir miskin itu apa lebih baik di fakir miskin di daerah Tangerangnya atau di daerah tempat tinggal saya? Di Karawang. Ah, ya, baik. Cukup Ibu. Nah, Waalaikumsalam warahmatullah. Cukup bagi seorang wanita menyusui membayar fidyah. Hmm. Ya, wanita hamil dan menyusui cukup membayar fidyah. Membayar satu fakir miskin dan lebih diutamakan adalah ya yaitu orang yang ada di kampung yang kita hidup di situ. Ya, kalau misalnya ibu tinggal hidupnya sehari-harinya di sana di Karawang, di Karawang ya. maka ibu utamakan ya tetangga-tetangga yang dekat ya, yang ada di kampung itu itu lebih diutamakan Allah Baik. Dari penelpon kembali kita angkat. Assalamualaikum. Silakan dari mana Pak? Oh, dari Cikarang Pak dengan Abu Bismillah. Iya, silakan Abu Nabila. Mau Halo Bapak, uh, sinyalnya kurang jelas Bapak, suaranya kurang begitu jelas. putus oh, putus ya? Iya, iya, uh, silakan. Iya, iya, silakan Pak. Uh, mau nanya masalah tayamum Ustaz. Iya. Yeah. Ya, iya. tayamum itu batas tangannya tangan sampai sikut atau sampai pergelangan Ustaz. Iya. Ya, ya itu iya. aja deh Ustaz ya. Terima kasih ya. Pak ya. ya nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa Rasulullah ketika mempraktekkan tayamum itu sampai pergelangan saja. Adapun hadis yang menyebutkan tentang bahwa Rasulullah mengusap sampai siku-siku maka itu adalah hadis yang doif didoifkan oleh Syekh al Bani dan para ulama yang lainnya. Maka yang sahih ya untuk ketayamum itu cukup sampai pergelangan tangan. Allahu Nah, kemudian kita angkat dari pesan singkat kembali, Ustadz bagaimanakah hukumnya seorang ibu berniat puasa untuk anaknya yang sedang ujian ataupun karena pas hari kelahirannya dari Ibu Ros di Sumur Batu. Puasa seperti ini termasuk puasa yang diada-adakan. Ya, seorang ibu berpuasa untuk ya keberhasilan anaknya, ya atau niat-niat lain yang sifatnya duniawiyah maka tidak ada dan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah tidak pula sahabat tidak pula para tabiin tidak pula para tabiut tabiin mereka berpuasa berniat untuk ya uh, yang sifatnya duniawiyah seperti itu justru itu masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون Barang siapa yang menginginkan dari amalannya tersebut ya kehidupan dunia dan perhiasannya maka kami akan berikan apa yang dia niatkan itu yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi mereka itu kata Allah tidak akan mendapatkan apa-apa pada hari kiamat kecuali api neraka maka batal apa yang mereka usahakan sia-sia apa yang mereka lakukan itu dan juga ini ia masuk dalam sabda Rasulullah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amal yang tidak ada ya asal usulnya dari tidak ada perintahnya dari kami maka amal tersebut tertolak. Maka ya tidak boleh kita membuat puasa tertentu, puasa untuk kelahiran anak misalnya atau puasa untuk ya keberhasilan ujian anak misalnya. Ya. Ini semua tidak diperkenankan. Kalau ibu mau berdoa, doakan saja anak ibu di waktu-waktu yang dia diijabah. Ya ketika tahajud misalnya, ya ketika sujud misalnya. Ya maka waktu-waktu yang diijabah itu yang kita gunakan untuk mendoakan anak kita. Adapun kemudian kita membuat puasa tersendiri, ya puasa kelahiran dan yang lain ini sama saja membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah. Nah dari Ibu Tobing di Kemayoran, Ustadz jika ada wanita yang haidnya melebihi batas normal karena sesuatu penyakit misalnya, kapankah dia harus memulai saumnya apabila akan mengkodok puasa wajib? Apabila karena penyakit yang disebut dengan istihadah, maka ya kalau dia bisa membedakan antara darah dengan darah, ya darah haid dengan darah biasa, maka gunakan perbedaan itu. Ya, kalau tidak, maka kalau dia tahu kebiasaannya, misalnya dia cuma tujuh hari, saya punya tahu, saya punya kebiasaan tujuh hari, maka gunakan kebiasaan itu. Ya, maka gunakan kebiasaan yang telah dijalankan itu. Maka ibu cukup mengkodoknya tujuh hari sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada ibu. Nah. Taib dari Abu Inayah di Bekasi, Ustadz berkaitan dengan puasa Daud saja. Eh, yang baik berapa lama waktunya menurut hadis yang sahih? Jika ada halangan uh, terkadang batal apakah harus diganti Ustaz? Tidak ada waktu yang menentukan. Ya kalau dia mau puasa Daud itu selama setahun silakan. Selama dua tahun silakan. Cuma sebulan, selama se empat dua bulan sebulan saja silakan. Ya, yang jelas itu tidak ada batasan mengenai uh, puasa Daud itu berapa. Yang jelas silakan sekuatnya, semampunya. Allahu a'lam. Taib, sel selanjutnya kita angkat dari penelpon ada Abu Rayyan di Bekasi. Assalamualaikum. Salam. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Ini mau menanyakan seumpama pas sujud habis kita baca subhanallah itu yang bacaan sujud kemudian kita doa dihabli minas solehin gitu boleh apa enggak salat? Iya. <clears throat> Pertama, hmm. doa-doa yang berasal dari Al-Quran <laughs> lebih baik tidak dibaca ketika sujud. Kenapa? Karena masuk dalam keumuman larangan seseorang membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Ya, Rasulullah melarang seseorang membaca Al-Quran di, di waktu ruku dan sujud. Dan itu, ya larangan tersebut umum, baik yang doa maupun yang lainnya. Maka yang Ya, Alhamdulillah doa-doa yang berasal dari Rasulullah dan sunnah Rasulullah sangat banyak dan masih banyak. Yang lebih bagusnya kita doa, ya kita gunakan doa-doa yang berasal dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Tapi kemudian dari Akharis di Grogol yang sudah masuk kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Uh, eh, Ustad, uh, eh, ini Anu mau nanya. Tadi kan Ustaz menerangkan tentang hal-hal yang membatalkan puasa, diantaranya kan muntah dengan sengaja. Yang hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis riwayat Abu Daud. Terus yang Ana tanyakan, uh, Ana lagi itu pernah ikut kajian pernah ikut kajian Bulgul Marom. Nah, terus ada ustadz yang yang menyatakan bahwa hadis ini eh enggak nah, sebelumnya ada uh, bahwa muntah dengan sengaja ini ini terjadi khilaf. Nah, sedangkan ustadz itu merojikan bahwa uh, muntah baik disengaja maupun tidak disengaja itu tidak, tidak membatalkan puasa karena hadis ini didoifkan diantaranya oleh Imam Bukhari dan oleh ulama yang kontemporer oleh Syekh Mukbil. Uh, bagaimana Ustadz? Nah, gitu. nah. Waalaikumsalam. Iya. Emang ini terjadi ikhtilaf, akan tetapi yang saya condong kepadanya hadis itu adalah hadis yang sahih. Dia mempunyai beberapa pendukung, penguat, ya syawahid dalam masalah ini. Sehingga saya memandang dan ini juga yang dikuatkan oleh Syekh Albani rahimahullah bahwa hadis tersebut wallahu alam ya dapat dijadikan uh, dapat dipakai wallahu alam. Baik. Kemudian kami angkat kembali di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu dari mana? Dari Jakarta Timur, Pak. Silakan Ibu. Ustaz mau nanya, uh, puasa yang kita tinggalin dulu tahun-tahun yang lalu, apakah bisa diganti dengan tahun sekarang dan membayar fidyahnya itu ukurannya sehari itu kalau dirupiahkan berapa gitu. Terima kasih Ustaz. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila dia meninggalkan puasa itu karena sengaja dia tidak puasa. Karena ya kebodohan dia hanya dia tidak mau puasa mengikuti hawa nafsunya maka pada waktu itu tidak bermanfaat qadha untuknya Walaupun dia kodok tetap saja tidak akan menambalnya. Jadi bagaimana cukup bagi dia adalah taubat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya dia juga karena kebodohannya dia haid dan dia tidak mengkodoknya. Ya. Dan tapi dia masih ingat jumlah ya hari-hari yang belum dikodok itu maka lebih baik dia kodok sekaligus membayar fidyah. Wallahu a'lam. Kemudian dari pesan singkat kembali kita angkat dari saudari Nurul di Jakarta Utara. Ustadz saya pernah membaca di dalam kitab 48 soal eh, di dalam Siam eh, ada soal yang eh, disampaikan kepada Sheikh Al Utsaimin mengenai niat puasa yang beliau eh, rojikan adalah hanya cukup pada awal Ramadan saja dan tidak butuh diperbaharui untuk tiap harinya. Bagaimana Ustaz? Sudah saya sebutkan bahwa ini terjadi ikhtilaf ulama madhab Hanafiya dan ini yang dirajikan oleh Syekh Utsaimin ya bahwa cukup di awal Ramadan saja berdasar karena beralaskan bahwa kalau kita perbaharui setiap malam maka ini sangat sulit al-masyaqqah wal masyaqqah tajlibu taisir sedangkan sesuatu yang menyulitkan mendatangkan kemudahan akan tetapi kalau kita perhatikan dari sisi lafaz hadis barang siapa yang ya tidak meniatkan puasa dari malam maka tidak ada puasa baginya ya. Sementara malam itu ada setiap harinya, maka yang saya condong kepadanya, Allah alam bahwa lebih baiknya kita ya memperbaharui niat itu di setiap malam. Allah alam. Eh, berkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya Ustadz mengenai kafarat dari jima, uh, ada pertanyaan juga, bukankah kafarat puasa karena jima hanya dibayarkan oleh pihak laki-laki saja? Sir? memang dalam hadis Abu Hurairah tadi ya tidak menunjuk ya seakan-akan menunjukkan bahwa yang membayar <clears throat> atau yang diwajibkan oleh Rasulullah hanya laki-lakinya saja. Namun para ulama mengatakan hadis itu tidak menunjukkan kepada hal itu. Ya tetap suami dan istri dua-duanya wajib bayar kafarat. Adapun dalam hadis itu, kenapa Rasulullah SAW kok ya tidak mewajibkan istrinya banyak kemungkinan kata para ulama. Bisa jadi karena si suami yang maksa istri untuk melayani sehingga akhirnya si, si istri nggak berdaya. Ya kalau dipaksa seperti itu ya gimana? Istri pun tidak wajib. Ya kewajiban dia adalah suami. Juga dikarenakan si istri tidak melapor, yang melapor suaminya. Sehingga di sana ada syubhat bahwa kalau dia itu melakukannya karena memang paksaan suami. Tapi kalau memang dua-duanya memang menginginkan dan mereka tahu itu sedang bulan Ramadan, akhirnya mereka pun jatuh kepada perbuatan itu, maka dua-duanya wajib bayar kafarat. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kami angkat kembali di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dari mana? Eh, Pak Nur Silakan Pak Nur. Ini Pak Ustaz mau nanya surat Al-Fatir ayat 32. Itu kan umat Islam dibagi menjadi tiga golongan Pak Ustaz ya. Golongan yang pertama orang Islam yang dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Golongan yang kedua dosanya dengan pahalanya sama banyaknya. Golongan yang ketiga pahalanya lebih banyak daripada dosanya Lalu ayat yang ke-33 dan mereka itu adalah penghuni surga. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, apakah golongan pertama dan kedua itu juga sama masuk surga apa hanya golongan yang ketiga saja gitu Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Taib eh, Ustaz di dalam surat Fatir 32 Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasna al-kitaba alladziina min aibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidu wa minhum wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Nah, ya, ayat itu ya ditafsirkan oleh para ulama dengan berbagai macam penafsiran. Di antara ulama ada yang menafsirkan ayat itu yang pertama zalim li nafsih yaitu orang yang meninggalkan sholat wajib maka dia zalim. Yang kedua muktasid yaitu orang yang sholat wajib saja nggak sholat sunnah. Ya. Yang ketiga sabiqun bil khairat yaitu mereka yang bukan bukan cuma sholat wajib tapi juga sholat sunnah. Kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, Penafsiran tersebut sebagai pemberian contoh bukan berarti bahwa yang dimaksud ayat secara ya tegas bahwa itu maksudnya tidak, tapi maksudnya contoh. Maknanya permisalan bahwa makna daripada zalimun maksud di dalam situ adalah mencakup orang-orang yang melanggar ya kewajiban-kewajiban dan melaksanakan larangan-larangan Allah. Muktasid yaitu yang mereka mencukupkan kepada yang sesuatu yang sifatnya yang wajib-wajib saja tapi mereka meninggalkan larangan Allah ya sabiqun bil khairat mereka adalah orang yang bukan hanya melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan tapi mereka juga ya berlomba-lomba untuk melaksanakan yang sunnah-sunnah nah kalau mereka semua kaum muslimin ya kalau mereka semua kaum muslimin baik yang zalim Adapun orang yang berbuat zalim, berbuat dosa, selama dosa itu bukan yang membatalkan keislamannya, bukan syirik, ya.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 jadi ayat itu masuk ke dalam kaum muslimin dalam tiga bagiannya. Orang yang zalim, orang yang muktasid, orang yang sabikum bil khairat. Nah, apabila mereka semuanya di atas tauhid dan mati di atas tauhid, jelas mereka semua masuk surga, tapi orang yang zalim barangkali diadab dulu walaupun kelak mereka akan masuk surga. Akan tetapi tentu derajat mereka di surga berbeda-beda. Ya. Allah a'lam. Nah, Mister. Ada waktu 4 menit terakhir saja dari pertanyaan pesan singkat Pak Komar dan beberapa pertanyaan yang lain yang hampir sama berkaitan dengan uh, dalam kondisi berpuasa, kemudian suami istri bercumbu rayu hingga berciuman, bagaimana hukumnya, Sebatas bercumbu rayu tapi tidak berjima di kemaluan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah terhadap istrinya ya Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan bahwa Rasulullah pernah menyuruh Aisyah ya memakai basahan atau memakai kain. Kemudian Rasulullah mencumbui Aisyah ya yang di, di atas kemaluan tentunya. Tidak sampai jima. Jadi kemaluan dan juga eh, apa? Tidak sampai keluar mani tentunya. Ya, nah ikhwatul Islam. Namun hukum ini khusus buat mereka yang kuat menahan syahwat. Makanya ketika disebutkan dalam satu riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ada seorang laki-laki pemuda datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, bolehkah saya bercumbu dengan istri saya?" Kata Rasulullah, "Enggak boleh." Kemudian setelah itu datang lagi orang yang tua renta. Ya, dan berkata, "Wahai Rasulullah, boleh enggak saya bercumbu dengan istri saya?" "Boleh," kata Rasulullah. Lihat di sini Rasulullah membedakan karena yang muda itu masih kuat syahwatnya sehingga pada waktu itu dikhawatirkan tidak kuat menahan syahwat. Adapun orang yang sudah tua renta maka ya mereka lebih kuat untuk menahan syahwatnya. Maka dari itu ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum bercumbu rayu dengan istri itu boleh selama itu bukan jima ya. Itu itu apa namanya kemaluan dan kemaluan. Allahu a'lam dari Abu Ufairah di Beka, eh, di Depok, Ustaz, apakah puasa Senin Kamis harus dilakukan kedua-duanya, Ustaz? Ataukah boleh salah satunya saja sesuai kemampuan kita, Kamis saja atau uh, Senin saja? Ya, kita berusaha untuk melaksanakan dua-duanya. Iya. Ya, kita berusaha untuk melaksanakan, tapi kalau misalnya kita puasa Senin dan sudah nanti berniat mau puasa Kamis, tapi ternyata qadarullah hari Kamisnya kita tidak bisa, maka tidak apa-apa yang jelas ya kita berusaha untuk melaksanakan kedua-duanya.